Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang maf'ul bih. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas tentang definisi singkat dari maf'ul bih. Bahwasanya intinya maf'ul bih itu adalah merupakan objek dari pelaku. Sehingga apabila kita menemukan dalam susunan kalimat ada objeknya, maka kita kenal objek tersebut dalam bahasa Arab adalah maf'ul bih dan dia nanti ya mansub, dia nanti mansub karena maf'ul bih termasuk kelompok dari mansubatul asma. Nah, intinya adalah demikian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam maf'ul bih, ya, macam-macam maf'ul bih. Bahwasanya maf'ul bih terbagi menjadi dua kelompok, ada yang berbentuk mu'rab, ada yang berbentuk mabni. Tentunya apa itu isim mu'rab, apa itu isim mabni dapat antum murojaah kembali pada pelajaran-pelajaran yang telah kami sampaikan. Intinya dapat kami ulang bahwasanya kalau mu'rab yaitu dapat mengalami ya perubahan keadaan akhir. Adapun kalau mabni dia tetap ya tidak mengalami perubahan keadaan akhirnya. Nah, maf'ul bih ini dia dapat ya berbentuk mu'rab, dapat pula berbentuk mabni. Nah, kita akan melihat contoh-contohnya ya untuk melihat contoh-contohnya maka dapat diperhatikan ya di sini. Untuk maf'ul bih yang berupa isim mu'rab kita buatkan kalimat sederhana misalnya yaqra'u Muhammadun ar-risalata ya. Muhammad membaca surat ya Muhammad membaca surat di sini pelakunya adalah Muhammad sedangkan objeknya adalah arisalah yaitu surat karena merupakan objek atau maf'ul bih maka arisalah di sini mansub ya ciri nasabnya adalah dengan fathah sehingga kita baca arisalata ya, ciri nasabnya adalah dengan fathah karena dia termasuk ya isim mufrad ya, isim mufrad. Ciri nasabnya dengan fathah. Contoh yang lain misalnya kita ambilkan contoh istara Muhammadun kitabaini ya. istara Muhammadun kitabaini. Muhammad membeli dua buah buku ya. Muhammad membeli dua buah buku. Di sini pelakunya adalah Muhammad sedangkan objeknya adalah kitab ini adalah dua buah buku. Karena merupakan objek atau makbul bih maka dia mansub. Ciri ya nasabnya adalah dengan ya dan nun karena kitab ini dia adalah isim musanna ya isim musanna atau isim double. Cirinya adalah dengan ya dan nun. Ya, pembahasan tentang ini dapat antum ya murajaah kembali tentang ciri-ciri ya dari nasabnya mufrad nasabnya musanna dan nasabnya jamak ya pada pembahasan yang telah kami sampaikan. Contoh yang lain misalnya qatala al-muslimuna al-kafirin ya. Orang-orang muslim memerangi orang-orang kafir. Ya, di sini sebagai objeknya adalah al-kafirin ya, al-kafirin. Dan dia mansub Ya, ciri nasabnya adalah dengan ya dan nun ya karena dia termasuk ya bentuk jamak ya jamak ya jamaknya jamak mudzakkar salim ya nanti dapat dilihat kembali tentang ciri-ciri ya nasab ya ciri-ciri nasab dari bentuk jamak ya intinya di sini al kafirin dia adalah bentuk jamak ya dan dia ciri nasabnya adalah dengan ya dan nun sehingga kita baca al-kafirin ya al-kafirina baik itu adalah kelompok yang pertama dari maf'ul bih yang berbentuk isim mu'rab adapun ya kelompok yang kedua maf'ul bih yang berbentuk isim mabni dapat kita buatkan contoh misalnya ya kalimat ra'aituka ya ra'aituka ya aku telah melihat kamu nah k jadi kaf ini kan termasuk bomir Sedangkan domir dia adalah isim mabni, maka sebagai maf'ul bihnya adalah ka ya, domir di sini ya. E, contoh yang lain misalnya, Nasoha al ustadu hazat polib ya. Nasoha al ustadu hazat taliba. Di sini kita akan melihat mana maf'ul bihnya, mana objeknya. Objeknya adalah hazat ya, objeknya adalah hazat Ya. Sedangkan atolib kita sudah mengetahui pembahasan tentang badal ya. Kita sudah mengetahui pembahasan tentang badal. Nah, di sini haza dia adalah sebagai ya objek atau sebagai makhluk lebih ya. haza talib ya. haza Nah, ini objeknya adalah haza ini ya. Ustadz telah menasihati ya siswa ini. Baik, kemudian e, contoh yang lain misalnya ya kita buatkan contoh syahadna zalika al-laiba ya kami telah menyaksikan ya permainan itu mana e, eh, maf'ul atau mana objeknya objeknya adalah zalika ya objeknya adalah zalika ya termasuk isim isyarah ya objeknya adalah zalika nah ini adalah kelompok-kelompok dari ya maf'ul bih. Sekali lagi ada yang berbentuk mu'rab, ada yang berbentuk mabni ya. Kami kira sudah dapat dipahami ya dengan jelas. Dan nanti ya, tentunya pada pembahasan-pembahasan selanjutnya ya kita akan lebih rinci lagi tentang ya letak-letak maf'ul bih dalam struktur kalimat.